Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat. insyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita akan masuki sumakala itu ya. Bawah itu ya. 95 ya, kan? Ya. Naam. Sumakala rahimahullah fi dhabtil bayan. Kemudian Al-Imam Amriti rahimahullah menjelaskan menyebutkan tentang ketentuan bayan. Apa sih rincian bayan itu apa gitu loh. Beliau mengatakan ikhraduhu min halatil iskali ila tajalli tidahil hali. Artinya yang namanya bayan penjelasan itu ikhraduhu min halatil iskali, mengeluarkan dari keadaan yang masih muskil. Antum melihat sebuah kalimat masih ada iskal. Nah, dikeluarkan iskal itu menjadi penjelasan, jelaskan itu loh. Berarti bayan penjelasan. Ya enggak? Ketika antum menjumpai sebuah lafaz kok ada iskal, ada permasalahan, antum pengen apa? penjelasan untuk keluar dari iskal itu. Nah, itu namanya bayan. ya, namanya apa? Bayan. Ada kaidah di sana, dua kaidah yang perlu diperhatikan yaitu apa? La yajuzu ta'khirul bayan fi waqtil hajah. Itu yang enggak boleh. La yajuzu ta'khirul bayan fi waqtil hajah. Tidak diperbolehkan menunda penjelasan di waktu dibutuhkan. Waktu dibutuhkan dia nunda-nunda enggak boleh yang diperbolehkan takhirul bayan ila waktil hajah yang nggak boleh tadi apa takhirul bayan fi waktil hajah nggak boleh yang diperbolehkan takhirul bayan ila waktil hajah. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kaidahnya penting soalnya sering muncul. Yang boleh enam takhirul bayan ila waktil waktil hajah, paham ya nah melakukan ila waktil hajah yang enggak boleh ta'khirul bayan fi waktil hajah paham ya nah jadi yang diperbolehkan ini yang menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan boleh. Anak kecil belum tahu apa-apa dia tanya, "Ustaz, apa sih sebenarnya perceraian itu? Apa sih perceraian khulul tolak itu apa sih?" Anak kecil dia tanya itu. Kita tunda nanti aja kalau udah saatnya. Boleh nggak gitu? Boleh. Boleh menjelaskan itu boleh. Paham ya? dalam artian menunda boleh nggak masalah. Yang ini ini yang dilarang, ta'khir bayan waktu hajah. Ada orang baru masuk Islam, mualaf dia, tanya. "Eh Pak, anak kan baru masuk Islam, wudhu bagaimana caranya wudhu itu ya?" "Nanti aja." "Nanti aja udah. Nanti kamu tahu sendiri." Padahal kita tahu itu. Padahal kita tahu hukumnya dan tahu bagaimana cara wudhu yang benar itu loh. Kasih tahu, jangan ditunda. Karena waktu dibutuhkan waktu itu juga, itu yang nggak boleh. Paham belum? Yang nggak boleh apa tadi? Yang nggak boleh ta'khirul bayan fi waktu hajah. Menunda penjelasan pada waktu dibutuhkan. Yang diperbolehkan barakallahu fikum adalah apa? Ta'khirul bayan ila waqtil hajah, menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan. Paham belum ini? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala Al-Amriti rahimahullah ikhrajuhu min halatil iskali mengeluarkan dari keadaan yang masih iskal ila tajalli wa tidahil hali sampai kepada tajalli penjelasan kegamblangan wa tidahil hali dan juga menerangkan keadaan. Paham maksudnya ya? Fal bayanu maka penjelasan itu ikhrajul mujmal minal ijmal ilal bayan. Ya enggak? Bayan itu penjelasan itu adalah mengeluarkan lafaz yang masih global eh, minal ijmal disebabkan karena keglobalannya itu ilal bayan menjadi bayan, menjadi jelas dan gamblang. Paham ya? Antum kalau menjumpai lafaz global itu kan kurang jelas. Dijelaskan dengan lafaz yang ada rinciannya itu. Paham? Naam wabinaan 'ala kalamihi dan dibangun di atas ucapannya la lafdu al-bayyin fi nafsihi bayanan. Nah, maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, tidaklah sebuah lafaz itu jelas dan gamblang fi nafsihi secara zat lafaz tersebut. Nah, barakallahu fikum li'annahu la ijmala fihi. Maksudnya la lafdu al-bayyin fi nafsihi bayanan. Lafaz yang jelas dan gamblang itu tidak dikatakan dia itu secara zatnya itu penjelasan Nah, karena sudah jelas gitu loh. Kalau sudah jelas nggak perlu penjelasan lagi. Orang itu butuh penjelasan karena lafaznya tidak jelas. Paham belum? Nah, li'annahu la ijmala fi karena nggak ada nggak ada ijmal itu nggak ada global itu loh. Lafaznya dari rinci langsung, nggak perlu penjelasan lagi. Fatabyinu la yaridu illa 'alal mujmal fayubayyinahu. Maka yang namanya penjelasan tidaklah muncul, tidaklah datang kecuali pada lafaz yang masih global. Eh, yang yang apa yang dengannya fayubayyin yang dengannya akan apa akan dijelaskan. Paham ya? Akan datang penjelasannya. Paham belum maksudnya? Famasalan sebagai contoh qaulu ta'ala adalah firman Allah taala alhamdulillahirabbil alamin segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Hadza laisa mubayyinun. Ini belum jelas. Eh, lafaz ini belum jelas, belum gamblang kata. Li'annahu la yujad fihi ijmal. Maksudnya apa? Masalah lafaz ini bukan lafaz penjelasan, karena apa? Karena di dalamnya tidak dijumpai keglobalan. Nah, belum. Jadi lafaznya sudah jelas. Nah, lafaz jelas itu sendiri bukanlah penjelas itu, paham ya? Tapi ya sudah jelas itu loh. Nah, penjelas ada sendiri. Nah, penjelas itu akan didatangkan ketika ada lafaz yang global, tapi lafaz yang sudah jelas tidak perlu penjelasan. Paham belum maksudnya ini? Nah, barakallahu fiikum, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Hada laisa mubayyin. Ini bukan penjelas lafaz alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa? Li'annahu la yujad fihi ijmal karena di dalamnya tidak ada unsur ijmal global. Fahuwa bayyinun bidzatih. Secara zatnya sudah jelas itu loh. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Jelas enggak? Jelas. Enggak perlu penjelasan lagi. Secara zatnya sudah jelas dia itu. Dia enggak perlu penjelasan dan bukan penjelas itu loh. Karena sudah jelas. Paham belum ini? Paham terpatah? Jadi alhamdulillah rabbil alamin lafaz itu jelas enggak? Jelas enggak? Iya. Alhamdulillah rabbil alamin lafaznya jelas enggak maknanya? Jelas enggak? Jelas. Butuh penjelasan lagi enggak? Dia penjelasan bukan? Bukan. Bukan. Bukan penjelasan dan tidak butuh penjelasan lagi karena sudah jelas itu loh. Paham ya? Sudah jelas belum itu? Sudah jelas. Sudah jelas. Nah, Orang itu butuh penjelasan karena masih global, belum jelas. Sehingga didatangkan penjelas itu loh. Kalau alhamdulillah rabbil alamin bukan penjelas. Kenapa? Karena lafaznya sendiri sudah jelas itu loh. Dan enggak butuh pen penjelasan. Paham belum ini? Ini cuma diubah di bolak-balik aja yang jelas. Alhamdulillah rabbil alamin lafaz yang jelas gamblang enggak butuh penjelasan. Paham? Nah, kita lihat. Wal bayanu an yarida ala syai'in mujmal. Sedangkan yang namanya penjelasan itu datang untuk sesuatu yang masih global. Wal mubhamatu ma'rufatun misal al asma' al mausulah. Sedangkan na'am sesuatu yang mubham yang belum diketahui itu sudah sudah dikenal, sudah ma'ruf seperti isim-isim mausul wa asma'u syarat dan isim asma'u syarat ini masuk dalam nahwu ya. Wa in kanat 'amatan lakin lakin fiha ibham. Walaupun itu umum tapi masih ada ibham. Paham ya? Naam. Contohnya ja'ala biqamah, terhadap orang yang berdiri siapa orangnya? Masih ada paham kan? Naam. Asma syar contohnya eh man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Siapa orangnya? Masih mau paham enggak? Masih gitu loh. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an yang jelas. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi yang namanya al-bayan penjelasan itu didatangkan untuk lafaz yang masih glo global. Kalau lafaz itu sendiri jelas, maka enggak perlu lagi penjelasan karena sudah jelas dan lafaz itu bukan penjelas. Paham ya? Bukan penjelas karena lafaz itu sendiri sudah jelas. Karena yang namanya penjelasan didatangkan untuk sesuatu lafaz yang masih global butuh penjelasan. Nah itu, paham. Paham salah ya? Ya na'am barakallahu dulu ya. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik.